Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Mandhumatul Fiqh wa Qawaidih. Insyaallah tinggal satu lembar lebih sedikit lagi. Nah, barakallahu fiik. Setiap satu lembar terus ya. Nah, lebih sedikit karena enggak banyak lagi sudah selesai ini tinggal dikit lagi. Ayo, na'am. Kita lihat barakallahu fiikum apa kata beliau di sini. Halaman keberapa? Halaman yang ke-362 yang punya kitab menyimak yang tidak punya kitab mendengarkan. Wa khassisil 'ami bi khassin warada. Ka qaidin mutlaqin bima qad kunyida. Lafat atau dalil yang umum itu dikhususkan dengan kekhususan yang datang. Seperti yang mutlak dikasih qaid apabila ada ikatan di situ. Paham belum? Jadi kaidahnya ini apa? kaedahnya, kaedahnya itu dalil yang umum itu akan menjadi khusus kalau ada pengkhususnya. Kalau ada yang mengkhususkannya. Dalil yang mutlak itu akan menjadi muqayyad kalau ada qaidnya. Paham belum? hari raqabah, bebaskanlah budak. Budak yang bagaimana? Budak kafirah sah atau tidak? Ternyata apa? raqabatin mukminah itu budak yang mukminah berarti ada mutlak muqayyad di situ. Paham belum? Eh, Ayo Jadi kalau dalilnya khusus, dalil umum dibawa kepada mana umum sampai datang dalil yang mengkhususkannya. Idza jaa ad-dalil bil lafzi al-'am wajaba ham na'am barakallahu fikum wajaba hamlud dalil ila makna al-'am. Amlum hatta ya'tinya dalil ala takhsisihi sampai datang dalil yang mengkhususkannya. Mohon insyaallah. Ayo na'am. Ayo mana? Ayo. Ayo. Sebentar lagi. Qala Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah hadil qa'idatu hiya annal 'ama yukhass sunam yukhassu bil khas. Itu kaidah keliru itu ya, tasdidnya keliru itu ya. Tasdidnya Abdurrahman ya, yang tepat tasdidnya di sad itu ya. Hadil qa'idatu hiya annal 'am yukhassu bil khas. Kaidah ini maknanya adalah bahwasannya dalil yang umum itu dikhususkan dengan sesuatu yang mengkhususkan. Wa kalau mutlak yuqayyad bil muqayyad, Allah. Demikian pula dalil yang masih mutlak diikat dengan suatu ikatan. Ya mutlak dimuqayyadkan dengan suatu takyid. Qalu wa khussna mukhassisul 'am bi khasin wa al-umum sabaqa lana annahu yatanawal jami' afradih. Ini penting ini. Umum itu maknanya apa sih? Sudah kita lewati penjelasannya bahwasanya umum itu adalah yang mencakup ya tenawal mencakup seluruh individu-individu tersebut. maksudnya individu-individu yang diumumkan tersebut. Paham belum? Contohnya, jaa asadun, telah datang singa. Umum enggak singa di sini? Nakirah umum. Semua singa masuk itu, singa yang warnanya putih, merah, blonreng, paham ya? Loreng, semua singa masuk situ karena umum. Tahu blonteng antum? Loreng. Ya, bahasa Jawanya blonteng. Allah musta'an. Pak belum ini? Jadi makna umum itu perhatikan baik-baik. Kata beliau ya tanawal jami' afrodih mencakup semua jenis individu. Ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki Mahmud ada enggak? Ada enggak Mahmud? Telah datang seorang telah datang apa? Nam ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki. Mahmud masuk enggak situ? Masuk juga. Muhammad masuk juga. Kalau Muhammad laki-laki, Mahmud juga laki-laki. Humaid masuk enggak? masuk karena laki-laki, semua laki-laki ada di situ karena rajulun umum. Ayo nah, kita lihat sini. laki idza khussa ba'dul afrad afrod hukmin fa khusnam fa khussisa al-'am bihi. Fa al-'am bihi. Artinya apa? Akan tapi apabila sebagian individu itu sebagian individu tersebut dikhususkan dengan suatu hukum, maka yang umum dikhususkan dengannya. Karena biasanya dalil itu lapangnya umum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah Ittaqullah. Ittaqullah kalau dalam bahasa Arab itu lafadznya mudzakkar itu ittaqullah. Tapi perempuan diperintahkan enggak untuk bertakwa? Diperintahkan juga walaupun lafadznya mudzakkar seperti itu. Kelas ini misalnya dari contohnya biar tambah jelas. Qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masaqatis sama' usr. semua biji-bijian ah, nama atau tanaman yang di tanam seperti anggur, kurma, delima, nah, yang tersiramnya air langit maka mengeluarkan zakatnya berapa sepersepuluhnya. Ini kan umum. Nah terus sepersepuluhnya batasannya berapa dulu? Pokoknya semua yang terkena air hujan sepersepuluh. Ini masih umum kan? Ternyata ada batasannya. Batasnya apa? Kalau lima ausuk ke atas. Adapun kalau di bawah. Nah barakallahu fikum di bawah khamsa ausuk enggak ada, enggak ada zakat situ. Khamsa ausuk satu weseknya itu 60 sa'. Paham ya? 60 sa'. Satu sa'nya berapa mut? Banyak sekali 10 mut. Satu sa' 4 mut. Satu mut satu raupan ini, satu mut namanya. Satu, satu apa namanya ini? Esat. Satu mut. Kalau nah, satu sa' 4 kayak gini. Satu, dua, tiga, empat. Empat raupan namanya apa bang? Satu apa namanya bang? Satu sa, <laughs> ya. Satu sa. Eh, ya, enam. Kemudian satu wiskun, satu wiskun, wiskun ini yang jamai ausuk ini. Berapa sa tadi? 60 sa. Berarti kalau 60 sa, berapa mut? Itu loh. Eh? 60 kali 4. Berapa? Nah, 240, 240 apa? Sa. <laughs> Lah Ustaz. 240 apa? Mut. Paham ya? Eh, mana? Jadi tanaman-tanaman yang di, bentuknya kurma atau misalkan apa barakallahu fik anggur, rumah-rumah itu delima Kalau delima di Indonesia kadang enggak enak ya. Kalau di Yaman sana Masya Allah yang luar biasa. Kalau nggak percaya nanti kamu kesan nyoba sendiri. Paham ya? rumah itu bisa besar segini. delima itu. Manisnya luar biasa masya Allah. Kalau di Indonesia sana pernah lihat tuh kayaknya ketut, olalan. Anak belum pernah makan yang istilahnya yang yang bagus sih kalau di Lima yang ada di Indonesia kelihatannya lain. Paham ya? Kalau di Yaman sana memang kecil ya Indonesia ya. Kalau di Yaman besar bisa sekepala itu. Masya Allah. Enam rumah. Nah, berkapan dia harus mengeluarkan zakatnya sepersepuluhnya? Kalau di atas hamsa ausuk. Paham ya? Di, maksudnya lima ausuk ke atas. Di bawah lima ausuk tidak ada sedekah, tidak ada zakat. Paham belum? Nah, khamsa ausuk itu kan berapa tadi? Satu wiskunnya 60 sok. Berarti kalau lima wiskun lima kali enam berapa, Bang? 30. Berarti kalau khamsa ta ausuk lima ausuk berapa sok? Satu wiskunnya itu 60 sok. Kalau lima ausuk berarti berapa sok? 300 sa'. 300 sa' berapa mut? Tiga ratus sak berapa mut? Seribu berapa? Seribu dua ratus mut. Paham ya? Nah, sedangkan perkiraan satu mutnya itu, eh, satu saknya itu kan dua kilo setengah misalkan. Berarti kalau nah satu saknya dua kilo setengah, sedangkan itu jumlahnya berapa tadi? 300 sak ya. Ya kan? 5 ausu kan 300 sak ya. Benar kan? 300 sak dikali setengah kilo, Bang. Perkiraan berapa, Bang? Perkiraan. Ya kurang lebih itu. Berapa kental berarti? 700 kilo lebih berapa kental kurang lebihnya? 7 kental. Kalau mentari 7 kental panennya itu zakatkan sepersepuluhnya. Ini pun nanti apa masalah tanaman ini ada ada yang nyiraminya pakai air sendiri beli atau air dari langit. lah itu. Kalau air dari langit kita kan nggak modal. Air sungai juga nggak modal. Tapi kalau air beli tangki modal nggak? Nah itu nanti lain pembahasannya. Kita baca yang ada di sini dulu, dikit lagi. Contohnya di sini lafaznya umum, semua yang tersirami air hujan itu mengeluarkan zakat sepersepuluh, yakni minal zuru' wasimar, baik itu tanaman-tanaman ataupun buah-buahan. dhahirul hadis al-umum, dohir hadisnya umum, fi kulli ma saqatis sama' min zar'in wa nakhilin wa 'inabin wa rummanin wa dhalik. Umum dalilnya. Setiap yang tersirami air langit, air langit berarti air apa ini? Air langit. Air hujan, baik sesuatu yang zar' itu tanaman seperti e, biji-bijian atau misalkan e, jagung atau misalkan padi, wanakhil kurma, anggur, rumman, rumman itu delima dan selain itu umum. Min qalin maka terima sedikit banyak wa makil ghairi baik ditimbang ditakar atau enggak tidak atau enggak ditakar atau enggak tidak ditakar. Intinya yang tersiram air langit, air hujan sepersepuluh. Umum enggak awalnya? Umum ternyata ada pengkhususannya. Lakin hadal umum qad khussisa biqaulin Nabi SAW akan tetapi keumuman ini dikhususkan dengan perkataan Rasulullah SAW laisa fima duna khamsati awsuq sadaqah tidak ada sedekah tidak ada zakat kalau di bawah lima awsuq sedangkan satu wiskun berapa sa' tadi? 60 sa' lah ini lima ausuk, lima ausuk berarti berapa sa? Lima kali enam, lima kali enam tiga puluh, tiga puluh kali ditambah nol satu berapa? 300. Paham ya berarti 300 sa'. Paham ya? 300 sa' berapa mut tadi? 300 sa' berapa mut tadi? Satu sa'-nya 4 mut. 1000 berapa? 1200 mut atau sa' mut. 1200 mut tadi 300 sa' senilai dengan berapa kental kurang lebihnya? 750 kental kurang lebihnya. Ada enggak satu ton? Ada satu ton nggak berarti? Ya? Ada? eh? <laughs> Ada satu ton nggak berarti? Belum ada ya? Karena satu ton berapa kilo? Hah? Seribu kilo. Berapa kental? Sepuluh kental. Ya, nah, Yang Masalah yang penting tahu. Sa' mut wiskun. Wiskun, satu wiskun puluh sa'. Satu sa' empat mut. Satu mut Satu mut empat sa' Satu mut berapa? Satu mut ya satu, satu rupan. Oh ya? <laughs> itu, oh, jangan dibolak-balik. Pokoknya satu sa' empat mut, satu mut, ya udah satu mut, satu rupan. Nah, mana? Makanya dalam hadis itu apa? La tasubbu ashabi fa walladhi nafsi law anna ahadakum anfaqa misla uhudin daban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah Paham ya? Kalau mencari maki sahabat jangan. Kenapa? Karena kalaupun kalian sedekah sebesar gunung Uhud emas, itu enggak akan bisa menandingi menyamai sedekahnya para sahabat, tidak satu raupan, tidak pula setengahnya itu loh. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiik. Kita tutup yang terakhir ini. Kata beliau, wa ala hada penakul fi masaqadus sama al usur. Semua yang tersiram air hujan maka membayar, maka mengeluarkan zakatnya sepersepuluh fiha umuman. Ada dua keumuman. dan min ma al musulah allati tihya min sighal umum. Diambil ma musulah. Semuanya, mau padi, jagung, kacang, anggur, kemudian delima, apalagi? Jamu Jambu. <laughs> Nah, barakallahu fiik semuanya umum. Paham ya? Umum semuanya ya. Nah, itu dari lafaz ma. Diambil dari lafaz ma. Eh, ya, adapun ringkasannya insyaallah besok lagi karena pembahasannya agak seru dari besok lagi insyaallah barakallahu fikum walhamdulillah